Betul kan? Ah, lalu kata imam, kamu boleh bahagia, kamu boleh senang. Saya senang, Mam, lihat orang banyak pergi haji makin membeludak. Oh, senang saya, Mam. Tapi kok kenapa kamu menangis, Imam? Kata imam, kamu boleh senyum, kamu boleh ketawa Tapi saya justru prihatin dan menangis Kenapa bisa begini imam? Karena yang Allah nampakkan di hadapan saya Mayoritas dari orang-orang yang pergi haji ini Allah nampakkan di hadapan saya Badannya saja manusia Tapi kepalanya kepala binatang Makanya saya prihatin, saya menangis. Kan tadi saya sudah bilang, Imam Ali Zainal Abidin matanya tembus, Pak. Dia tahu loh mana orang yang betul-betul baik, mana yang jahat. Sahabatnya bingung, "Mam, mereka dinampakkan Allah badan manusia, tapi kepala binatang ya, Mam?" "Iya, makanya saya menangis." "Kamu nggak bisa lihat, saya bisa lihat, makanya saya prihatin." Lalu sahabatnya nanya, "Kalau begitu, Imam, apa yang membuat mereka sudah dihinakan Allah di hadapanmu?" Apa yang membuat mereka? Kepalanya binatang, badannya manusia. Apa mam kesalahan mereka? Sampai mereka ditampilkan Allah dengan tampilan yang buruk seperti ini. Lalu imam memberikan jawaban. Ah, jawaban ini modal buat kita ke depan. Buat yang mau pergi haji, buat yang nanti tahun depan mungkin mau berangkat haji. Jadi kan ini menjadi modal biar kita nanti tidak ditampilkan Allah dengan tampilan buruk. Jangan salah loh, di Mekah saja banyak orang-orang soleh yang bisa melihat loh tembus pandang loh jadi. Mereka yang orang-orang soleh, kalau para nabi diberi nama muji, mujizat. Kalau orang soleh namanya karoma, ya bukan Kak tapi Karoma. Nah, dia ini termasuk orang, beliau ini adalah orang yang mendapatkan Karoma, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu imam apa salah mereka nih imam? Kata Imam Ali Zainal Abidin, ada beberapa hal, beberapa faktor yang membuat mereka ditampilkan Allah jelek di hadapanku. Ada beberapa hal. Nah, mau tahu nggak halnya apa? Mau tahu? <coughs> Sabar. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. <coughs> Pemirsa dimuliakan Allah. Ah, pasti penasaran kan? Pengen tahu apa yang membuat seseorang itu ditampilkan Allah di hadapan Imam Ali Zainal Abidin dengan tampilan badan manusia tapi kepala binatang. Yang pertama kata Imam, yang membuat dia dihinakan Allah di hadapanku karena faktor niatnya dia berangkat haji bukan karena Allah. Dia menunaikan ibadah haji bukan karena ingin menggapai ridhonya Allah. Tapi semata-mata dia berangkat haji karena ketertarikan pengen punya titel haji dan haja. Oh, seru kan kalau udah pulang dipanggil haji, dipanggil haja. Perasaan saya yang gila-gila gelar cuma di Indonesia. Kalau di tempat lain nggak ada loh titel level haja haji. Kalau ada acara nggak ditulis nama hajinya, mohon maaf ya, saya nggak mau tampil kalau nggak tempelin haji duluan. Wah, kalau begitu berarti hajinya cuma pengen dapat gelar. Bukan karena ingin ibadah, betul kan? Ah, makanya saya bilang innamal a'mal binniyat. Ingat pesan Nabi, segala sesuatu itu tergantung niat awalnya. Kalau niatnya mulia, maka kemuliaannya akan dia dapatkan. Kalau niatnya hina, maka kehinaan dan kenistaannya akan menghampirinya. Makanya saya menyimpulkan niat itu adalah menentukan hasil akhir dari setiap apa saja yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi apapun perbuatan kalian, walaupun besar, benar, tapi tidak ikhlas karena Allah, maka akan bernilai kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niatnya ikhlas, walaupun kecil yang kita kerjakan akan dibalas besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ingat gak saya pernah nyampein ada kisah tentang singkong. Santri yang punya kebun singkong. Pernah dengar gak? Nah, kalau ada yang pernah dengar tolong diceritain. Ceritanya begini. <laughs> ada seorang santri men punya kebun singkong. Ah, begitu punya kebun singkongnya panen, dia punya niat. Nanti singkongnya ini ingin dia berikan sebagian kepada gurunya. Dia datangin gurunya, Assalamualaikum guru, saya mau kasih hadiah singkong, tolong terima ya, diambil sama gurunya. Ternyata gurunya ini tipe orang yang mengamalkan ahlak Nabi. Nabi kita itu kan kalau dikasih satu membalas dengan dua. Ya, kebalikan dari kita. Orang ngasih empat, kita ngebalas satu. Lalu dapat singkong, muridnya bilang, Ustadz jangan nilai singkongnya ya, ini gak seberapa cuma sepuluh ribu, tapi lihat ikhlasnya saya. Saya kasih singkong ini kepada Ustadz Karena rasa cinta saya kepada Allah Dan karena saya mengharap ridho Allah Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan cinta Allah Diambil sama gurunya Gurunya manggil istrinya Mama, coba lihat dong Di dapur ada apa mama? Istrinya bilang Gak ada apa-apa darling <laughs> Romantis Dadar gue Gak ada apa-apa darling Yang benar dong ma, lihat belakangnya Oh gak ada apa-apa cuma ada kambing Bawa ke sini ma dibawa kambing. Diberikan kepada siapa? Ternyata pemirsa, kambing ini dihadiahkan kepada yang sudah memberi singkong. Spontan saja, yang ngasih singkong kaget langsung berkata, Ustadz, jangan gila dong. Saya ngasih singkong modalnya 10 ribu. Ah, 10 ribu bahasa Arabnya asyara alaf. <laughs> Kalau bahasa Inggrisnya jeban. <laughs> Ini bahasa planet dia nih. Saya ngasih singkong harganya 10 ribu Kok Ustadz balas dengan hadiah seharga satu juta Please deh ah Atau iya. Kata Ustadznya udah jangan banyak ngoce Kamu bawa pulang ini kambing Makan nikmati dengan keluargamu Wah kenapa kamu dapat kambing Mungkin kamu ikhlas Yang kecil kamu keluarkan dibalas besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oh dia senang bawa pulang nih kambing ke rumah Sepertengahan jalan dia ketemu dengan teman satu kelasnya Temannya lihat dia bawa kambing Temannya nanya Eh dapat kambing dari mana Jujur dia bilang, saya dapat kambing gara-gara ngasih singkong di rumah guru kita. Ah, temannya yang nomor dua ini mulai berpikiran licik. Aduh, kalau si Anu dapat singkong, dapat kambing gara-gara ngasih singkong, gimana kalau aneh ngasih duren? Iya. Pasti dapat kerbau, kalau nggak sapi. Gue nggak tanggung-tanggung. Dia pergi ke pasar, dia borong duren seharga satu jeti. Dia datang di rumah gurunya, dia bilang, Ustaz, saya lebih cinta kepada Ustaz ketimbang yang santri, yang santri barusan. Walau saya cinta banget. Lagi mandi ingat Ustaz. Lagi makan kebayang Ustaz. Lagi jalan-jalan ke pasar lihat durian, kok kulitnya mirip wajah Ustaz ya? <laughs> Ternyata ini sebenarnya cinta atau ya? <laughs> Makanya saya borong duriannya satu jeti, satu jeti loh Ustaz. Kelihatan kan gak ikhlas. Ingin beramal tapi mengharapkan balasannya lebih besar. Wah diambil lagi sama ustaznya Baik terima kasih muridku Dia panggil lagi istrinya Mama ada apa di belakang mah? Gak ada apa-apa Yang benar dong mah cari di laci Semuanya dicari Gak ada apa-apa Suwer sambil geledek <laughs> Jadi ada apa? Kan tadi kita cuma punya kambing Abang sendiri yang nyuruh ngasihin kepada yang memberi singkong jadi sekarang tinggal apa, Mak? Cuma singkong. Bawa ke sini, Mak. <laughs> Dibawalah singkong, diganti bungkusnya, diberikan kepada yang ngasih duren. Spontan saja, yang ngasih duren tahu balasannya singkong, pingsan dia. Gimana nggak pingsan? Modal satu jeti, Allah balas cuma sepuluh ribu. Iya. Sebelum pingsan dia berkata, terlalu. <laughs> Gimana kan terlalu? Ah, kenapa bisa begini? Jangan tanya saya. Ikhlaslah menjadi jawabannya. Dan ikhlas itu menentukan hasil akhir setiap perbuatan. Ah, itu yang pertama, ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan, yang kedua, mungkin ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanusi. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ah, menurut fakta yang saya lihat dilihat uh, itu saya lihat orang tua banyak sekali membawa anak-anak kecil itu itu anaknya untuk melakukan pergi haji itu gimana bisa hukumnya baik ah pertanyaannya mantap nih ah, yang pertama yang harus kita ingat kewajiban seseorang itu mengemban misi wajib untuk melakukan ibadah haji ketika dia sudah balik Betul kan? Jadi gitu loh. Seseorang itu diwajibkan dengan perintah ketika dia sudah masuk kategori balai. Nah, kayak gini ini belum balik ini kayaknya. <laughs> oh, itu belum balik ya. <laughs> nah, kalau orang itu sudah balik, ya, berarti dia sudah hukumnya wajib melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan, mulai dari sholat sampai haji gitu loh. Betul kan? Nah, yang kedua, untuk urusan haji sedikit berbeda orang itu diwajibkan untuk berangkat haji manakala dia termasuk orang yang mampu. Mampu di sini dalam artian mampu secara materi, mampu juga secara tenaga. Artinya dia punya uang dan punya kesempatan untuk melakukan itu. Nah kalau dia sudah memiliki hal-hal ini Maka secara otomatis dia hukumnya wajib Kalau dia lakukan dapat pahala untuk dirinya Tapi kalau anak kecil dia belum balik dia nggak ngelakuin juga nggak ada dosa. Tapi kalau dia melakukan, dia nggak dapat pahala. Tapi pahalanya tidak sia-sia, masuk ke rekening orang tuanya, betul kan? Ah, tapi saya percaya, biasanya orang kalau ngajak anaknya umroh, haji, biasanya dia punya harapan. Dia anaknya dari kecil kenal dengan Allah Tuhannya, akrab dengan suasana Islam. Biasanya kan begitu orang-orang lama, ingin ngajak anaknya kecil-kecil berangkat haji biar lebih memperkenalkan Islamnya secara dini kepada anak-anaknya. Karena untuk ngajarin anak kecil itu harus dari kecil loh. Kalau ngajarin anak sholat harus dari kecil, jangan nunggu dia besar. Terkadang kita konsepnya salah. Dari kecil kita nggak ajarin sholat. Begitu besar baru kita mau suruh sholat. Yang ada bukan ngerjain sholat dia, dia malah ngajak kita silat. <laughs> ada berantem <laughs> makanya ngajarin anak dari kecil ya nah, makanya nanti kalau punya anak kalau punya kemampuan punya kesempatan ya monggo monggo saja selama itu tidak mengganggu ketenangan kita, kehusyukan kita dalam melaksanakan ibadah. Baik, jadi yang pertama yang bisa membuat seseorang itu hina penampilannya di hadapan Allah SWT badannya manusia, kepalanya hewan karena dia niatnya tidak eh ada yang kedua, selain ikhlas yang tidak kalah penting ah, mau tahu kan? Nah. tenang, setelah yang melewati ini <laughs> Baik pemirsa dimuliakan Allah saudara yang berbahagia ah, Baru satu kan Yang membuat seseorang itu dihinakan Allah Penampilannya jelek jadi wajahnya wajah binatang Lalu sahabatnya bertanya lagi Wahai Imam Ali Zainal Abidin selain niat apa lagi yang membuat mereka itu Dihinakan Allah di hadapanmu Kata Imam Ali Zainal Abidin Yang kedua pemirsa Karena hartanya Jadi kalau pertama karena niatnya gak ikhlas Yang kedua karena hartanya Dia berangkat haji bukan dari harta yang halal Harta yang haram Hasil korupsi berangkat haji. Hasil menang lotre, umroh berjamaah. <laughs> Kena togel berangkat umroh. ini namanya haji ayak-ayak wah wae. Habis ngerampok, habis ngerampok syukurannya satu keluarga umroh. Ada dong gitu. Korupsi, lajak rame-rame loh umroh. Haji, nggak bakal diterima lah. Percayalah ya saudaraku, Kebaikan itu tidak akan pernah bercampur dengan yang namanya keburukan. Innal halal bayinun wa innal harama bayinun. Yang halal itu jelas hukumnya, yang haram itu jelas. Jadi hitam dan putih tidak akan pernah bisa bercampur. Lihat kalau air putih bersih dicampur dengan air comberan, warnanya jadi apa? Walaupun comberan itu cuma satu tetes, betul kan ternodai. Jadinya jelek, tidak bisa diminum, tidak sempurna. Begitu juga ibadah. Yang haram itu tidak akan pernah bercampur dengan kebaikan. Nah, makanya karena mungkin ini uangnya uang haram, uang yang enggak bersih. Akhirnya hajinya tidak diterima oleh Allah. Jadi jangan mimpi wahai saudaraku, uang hasil korupsi, uang merampok, uang menang togel, uang yang haram kita pakai untuk ibadah itu akan diterima oleh Allah. Tidak ada ceritanya. Sholat, pakai baju hasil korupsi nggak bakal diterima, apalagi khusyuk. <laughs> Boro-boro, mimpi kali ya, nggak akan diterima oleh Allah. Ah, jadi makanya pastikan ketika kita akan menunaikan ibadah haji, apapun bentuk kebaikan, tanyakan ikhlaskan Allah. Yang kedua, uang itu harus uang yang ha. Saya jadi teringat ada cerita anekdot. Ada seorang presiden, nggak tahu nih presiden mana nih. Ya, mungkin dari negeri entah berantah. Begitu dia mau berangkat haji, dia ngajak menteri-menterinya. Wah, ramai-ramai haji. Pada saat itu ada proses lempar jumroh. Tahu kan lempar jumroh? Nah, begitu lempar jumroh dia nggak tahu nih apa yang dilempar. Dia tanya menterinya, "Men, ini yang kita lempar siapa?" "Oh, mohon maaf, Pak. Yang kita lakukan ini dari awal sampai akhir sebenarnya napak tilas eh, peninggalan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim terutama. Kita lempar jumroh ini mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Maksudnya, Nabi Ibrahim itu ketika diutus Allah uh, diuji Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Pisau sudah di leher. Tiba-tiba iblis mengutus tiga orang setan. Nabi Ibrahim tahu itu setan. Dia lempar masing-masing setan satu lemparan. Tiga kali setan. Makanya kita lempar jumlah itu tiga kali, Pak. Oh begitu. Jadi yang kita lempar ini setan. Ngomong dari tadi dong. Kalau begitu tak ambil batu yang gede. <laughs> Tanya nyari nih batu gede nih. Begitu dia lempar. Lima menit setelahnya batunya balik lagi ke dia. Dia tanya menteri, tuh kok batu ini balik lagi?" Kata menterinya, "Takut dipecat nih ngeles." "Mohon maaf, Pak. Saya curiga Jangan-jangan setan Arab melawan." Lalu <laughs> begitu Pak ambil batu yang kedua, saya kan sudah ngajarin Pak. Baca niat Pak sebelum lempar. Mungkin Bapak tadi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. ambil lagi batu. Oh iya tadi saya lupa. <laughs> ntar lo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar lima menit gak balik. Eh masuk tujuh menit. Ketuk balik lagi. <laughs> Dia bingung lagi. Lo kok balik lagi? Menterinya ngeles lagi, takut dipecat nih. Sebentar Pak, saya lihat dulu. Ya, jangan-jangan setan Arab main keroyok kan ini? Kalau begitu ambil batu yang ketiga Pak Tanamin kebencian yang begitu dahsyat Pak kepada setan Hakikat yang kita lemparkan ini bukan cuma batu Pak Tapi kita berusaha melemparkan sifat syaitonia yang ada pada diri kita Seiring batu itu keluar kita berjanji sebenarnya di hadapan Allah Ini hari aku buang semua sifat jelek yang ada pada diriku Sifat syaiton yang ada pada diriku Kadangkala -kadang pada diri kita itu lebih syaiton daripada syaiton beneran loh Benar kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memastikan setiap apa yang sudah kita lakukan berangkat dari hati yang paling dalam ikhlasan niat karena Allah untuk Allah dan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita keluarkan pemirsa betul-betul uang yang halal karena kehalalan inilah mempengaruhi kemuliaan satu ibadah. Hadirullah ia kemajumain kita angkat kedua tangan kita kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana ma iyyakum mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.